Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini kita di hari Kamis 19 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan 29 Februari 2024 Masehi. Kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita syarhus kita pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijriah. <clears throat> Terakhir yang kita bahas adalah tentang Al-Quran kalamullah walaysa makhlukan. <clears throat> Pada pekan lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang adillah terkait dengan sifat atau pembahasan Al-Quran Allah di samping kita sebutkan pula beberapa faedah seputar mihnah yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga peristiwa munazarah yang terjadi di hadapan Khalifah Al-Wathiq Billah rahimahullahu taala yaitu munazarah yang dengannya sang khalifah Amirul Mukminin Al-Wathiq billah rujuk dari akidah Al-Qur'an makhluk kembali kepada akidah ahli sunnah Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa sebelum kita melanjutkan pada alinea berikutnya dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari masih terkait dengan pembahasan Al-Quran Kalamullah ghair makhluk Di sini Al-Alamah Rabi bin Hadi al madkhadi dalam syarah beliau menyebutkan faedah dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala yaitu dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni menukil dengan sanatnya dari guru beliau Al-Hakim Abu Abdullah yang merupakan salah seorang a'immatul hadis <clears throat> kata beliau sami'tu syaikhana الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يعني beliau salah seorang immatul a'lam يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة beliau yang terkenal sebagai Ibnu Khuzaimah penulis kitab Tauhid nah, yang dijuluki Imamul A'immah. Sehingga Al-Imam As-Sabuni meriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah melalui jalur Al-Hakim dari Abdul Walid Hassan bin bin Muhammad dari Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk faman qala innal qur'an makhluk fahuwa kafirun billahil azim li'annahu Taib la tuqbal syahadatuhu wa la yu'adu in marida wa la yusalla alaihi in mata wa la yudfan fi maqabiril muslimin wa yustatab fa in taba wa illa duribat unuquhu nah, demikian kata Ibnu Khuzaimah. Beliau mengatakan bahwa kalam Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Maka barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka berarti dia telah kafir terhadap Allah Al-Azim yang Maha Agung. Dan dia tidak diterima syahadatnya, tidak boleh dijenguk kalau dia sakit dan kalau dia mati tidak disolati dan dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Dan ketika masih hidup dia dimintai tobat. Kalau dia mau tobat maka diterima. Kalau tidak maka dia duribat unukuhu dipenggal lehernya. Demikian keterangan tegas dari Imamul A'immah Ibnu Huzaimah rahimahullah tentang orang yang masih meyakini Al-Qur'an makhluk. Karena barang siapa yang menyatakan ini berarti berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Ya. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan kalamullah dan kalamullah merupakan sifatnya. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Maha singgi dan maha suci Allah dari ucapan mereka uluan kabira. Demikian keterangan Al-Hafidh atau Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan pembahasan penting dan di sini kata beliau perlu penjelasan tentang sesuatu yang penting yaitu bahwa siapa yang telah tegak hujah padanya maka dialah yang kafir. Nah, yaitu telah bis apa namanya te, diterapkan padanya hukum-hukum yang disebutkan oleh Ibnu Huzaimah tadi. Tidak di dia dinyatakan kafir, ya tidak diterima syahadatnya. Kalau sakit tidak boleh dijenguk. Kalau salat, eh, kalau dia mati maka tidak boleh disolatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini bagi barang siapa? Yang meyakini yang meyakini Al-Qur'an makhluk dan dia sudah tegak atasnya hujjah yang membuktikan kebatilan ucapan dia. Maka jika dia masih tetap seperti itu maka dia dinyatakan kafir. Adapun seorang yang mukallid yang dia itu jahil, bodoh dan bertaklid saja nah, menyatakan Al-Quran makhluk dengan bertaklid dia sendiri jahil maka orang seperti ini dalan mubtadi'an seorang yang sesat mubtadi' namun kita tidak menghukumi atau memfonisnya kafir Kalaupun seandainya dinyatakan kafir maka kekafiran yang kufrun duna kufrin kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini siapa? Bagi yang juhal. Nah, dan bagi yang belum tegak atasnya hujjah. Ini uh, yang perlu kita fahami. Yang beliau mengatakan bahwa Para immatul para eh, Islam itu berjalan sesuai dengan rincian ini di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah sendiri. Beliau berjalan di atas rincian ini tadi sehingga Al Imam Ahmad sendiri pun tidak memfonis kafir Khalifah Al-Ma'mun dan yang lainnya. Banyak dari para hukam dan para qadhi. Nah, beliau tidak memfonis mereka kufar. Nah, Kenapa? Karena juhal dan karena semata-mata bertaklid. Nah, Al-Ma'mun mengucapkan demikian imma dia hanya mengikuti bisikan dari para mubtadi'ah yang ada di sekitar beliau atau belum tegak kepada Al-Ma'mun Al-Hujjah. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak memfonisnya sebagai kafir. Ini yang disebut sebagai apa? Hukum secara ta'yin. Berbeda dengan hukum secara mutlak, secara umum. Ya, secara umum ya kan memang barang siapa menyatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Ini secara umum. Namun ketika dita'yin, maka di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan intifa ulmawani dan tidak dan tidak ada faktor-faktor penghalang. Di antaranya adalah kejahilan taklid dan hujjah. Belum tegak hujjah padanya. <clears throat> Sehingga perlu dibedakan antara siapa? Orang yang memang mengerti dan faham dan terpenuhi padanya syarat-syarat dengan apa? Orang yang belum tegak hujjah padanya atau dia seorang yang jahil. Nah, demikian dan Al-Imam eh, Syekh Rabi menekankan bahwa ini adalah prinsip atau uh, metode yang dijalankan oleh para ulama kita. Syekhul Islam mengatakan Syekh Rabi mengutip ucapan Syekhul Islam, "Tsumma innal imama Ahmad da'a lil khalifah wa ghairihi mimman darabahu wa habasahu wastaghfara lahum wa halalahum mimma fa'aluhu bihi minaz zulmi wa du'a ila qaul alladhi huwa kufur ya. kemudian sesungguhnya Imam Ahmad sendiri itu mendoakan untuk mendoakan kebaikan untuk sang khalifah dan yang lainnya dari yang telah mencampuk beliau dan memenjarakan beliau Al Imam Ahmad tetap memohonkan ampun, memohonkan istighfar untuk mereka dan Al Imam Ahmad menghalalkan apa yang mereka kerjakan, yakni beliau memaafkan perbuatan mereka terhadap diri beliau yaitu kezaliman dan memaksa beliau untuk mengucapkan ucapan kufur itu yaitu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini Al Imam Ahmad memaafkan mereka semua bahkan mendoakan memohonkan ampun untuk mereka. Kalau seandainya mereka walau kanu murtaddin anil Islam lam yajuz al istighfar lahum. Kalau seandainya mereka murtad dari Islam, niscaya enggak boleh memohonkan istighfar untuk mereka. Fa innal istighfar lil kufar la yajuz. Karena memohonkan ampun untuk orang-orang kafir itu tidak boleh berdasarkan nas dari Alkitab was sunnah wal ijma'. Nah, Wa hadhil aqwal wal a'mal minhu wa min ghairihi minal a'imma sarihatun fi annahum lam yukaffiru al muayyanin minal jahmiyah alladzina kanu yaqulun al Qur'an makhluq wa innallaha la yura fil akhirah. Nah, ucapan-ucapan dan praktek ya yang dilakukan oleh beliau Al Imam Ahmad dan yang selain beliau dari para a'immah ini sangat jelas menunjukkan bahwa mereka para ulama, para imam tersebut tidaklah mengkafirkan secara kalau bersifat apa? takfir ta'yin, muayyan, tidak demi tidak memfonis kafir secara muayyan dari kalangan orang-orang Jahmiyah. Ya, tidak mengkafirkan ya secara muayyan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, meyakini akidah ini bahwa Al-Qur'an makhluk dan menyatakan bahwa Allah tidak dilihat, tidak bisa dilihat nanti di akhirat. Ya. Demikian. Artinya apa ayol ikhwah rahimani wa E, pembahasan ini sangatlah penting untuk kita membedakan satu antara takfir secara umum dengan takfir secara muayyan. Satu. Yang kedua, membedakan antara orang jahil dan belum tegak hujah padanya dengan yang memang sudah tegak hujah padanya sehingga berbeda nah lalu beliau Syekh Rabi juga mengatakan wahada tasil huwa madhabus salaf rincian seperti ini itulah madhabus salaf sehingga tidak langsung serta merta kafir atau hanya mengatakan atau hanya mencukupkan ucapan para a'immah salaf mangkala bil mangkala Al-Qur'an makhluk kafir maka ini hanya bersifat umum tapi untuk mentakyin ketika diterapkan pada orang per orang maka perlu ada rincian perlu dilihat dulu bagaimana kondisi orang tersebut apakah sudah tegak hujah atasnya ataukah tidak dan beberapa syarat serta yang lainnya serta tidak boleh atau telah hilang faktor penghalangnya. Itulah beberapa rincian yang perlu atau tanbih penting yang perlu difahami dalam masalah ini yaitu vonis kafir. Perlu dibedakan antara vonis kafir secara umum dengan vonis kafir secara ta'yin. Taib, kemudian berikutnya kita melanjutkan ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah wal iman bir ru'yah yaumal qiyamah yarawnallaha azza wa jal bi a'yuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman kata al-Imam Al-Barbahari dan beriman dengan ru'yah yaumal qiyamah yaitu bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepala mereka. Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan menghisap hamba-hambanya bila hijab wala turjuman. Tanpa ada hijab dan tanpa ada penerjemah. ayo ikhwah rahimani ya rahimakumullah. Ini salah satu akidah yang dengannya ahlu sunnah berbeda dengan ahlu dalal yaitu akidah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat kelak ya dilihat oleh kaum mukminin yakni kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah Barakallahu fikum. Dan melihat Allah Ta'ala di yamil qiyamah itu ada dua kali. Yang, pertama, yang pertama melihat Allah fi arasati yamil qiyamah. Di tempat al-mahsyar ya, dikumpulkannya umat manusia pada hari kiamat. Ini umat manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakni pada hari itu semua yang beriman secara zahir melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam hal ini berarti apa? Al-mu'minun wal munafikun melihat Allah. Di mana? Di arasatil qiyamah. Sehingga di arasatil qiyamah itu baik mukmin dan munafik juga ikut melihat Allah. Kenapa? Karena melihat Allah ketika fi arasatil qiyamah ini itu mengenai semua yang pada zahirnya menampakkan iman. Walaupun tentu saja berbeda antara kaum mukminin dan kaum munafikin di saat itu yang melihat Allah. Karena itu hal ini sebagaimana disebutkan secara rinci pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala kala itu menampakkan dirinya menampakkan dirinya yang kemudian di awal mula kaum mukminin mengingkarinya karena Allah menampakkan dirinya tidak dengan surah yang dikenal oleh kaum mukminin sehingga disebutkan dalam hadis mereka mengatakan naudzubillahi minka aku berlindung kepada Allah darimu lalu Allah taala setelah itu menampakkan dirinya dengan surah yang dikenal oleh kaum mukminin nah dan saat itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Nah, maka kaum mukminin pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum munafikin mereka tidak mampu bersujud, tidak bisa bersujud. Setiap kali mereka hendak bersujud, mereka tidak bisa. Inilah sebagaimana dalam ayat yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari Allah taala menyingkap betisnya wa yud'auna ila sujud dan mereka diseru untuk bersujud yakni kaum munafikin fala yastati'un mereka tidak mampu Nah, sehingga dari sini terpisah, terbelah. Ya. Di antara semua yang menampakkan iman itu siapa yang beriman secara hakiki dengan berimannya hanya memang sebatas zahir. Yaitu orang-orang munafikin dan melihat Allah di hari itu tak ada bermanfaat bagi kaum munafikin. Karena mereka melihat Allah bukan melihat taladzud sebagai bentuk nikmat bukan. Ya. Karena itu ar-ru'yah yang teranggap atau yang dimaksud di sini adalah ar fil jannah. Yang disitulah merupakan ru'yah yang bernilai nikmat, ru'yatut taladzud bahkan melihat Allah menjadi lebih besar kenikmatan yang lebih besar daripada surga itu sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga pembahasan di sini dan inilah yang terjadi pertentangan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok sesat yaitu bahwa keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena itu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah juga mengatakan wa yashhadu ahlus sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah bi absarihim dan ahlu sunnah juga bersaksi bahwa kaum mukminin akan melihat Rabbnya tabaraka wa taala pada hari kiamat dengan mata mereka. Dan adillah yang menyebutkan tentang bahwa kaum mukminin melihat Allah taala di di surga kelak itu mencapai kedudukan yang mutawatirah. Ya, diriwayatkan dari 30 sahabat itu di dalil dari as-sunnah, belum lagi adillah dari Al-Qur'an. Terdapat sekian ayat yang sebagai dalil bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, Jama'ad Daruqutni turuqal ahadith al-waridah في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرين وتبعها ابن القيم في حال الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد وأكثرها جياد وأسند الدار قطني أن يحيى بن معين قال عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح Demikian dalam Fathul Bari. Kata beliau bahwa ada rokutni mengumpulkan jalan-jalan hadis yang ada tentang ru'yatullah taala di akhirat kelak, maka didapati hadis-hadis tersebut berjumlah lebih dari 20. Dan kemudian diikuti pula oleh Ibnu Qayyim yaitu mengumpulkan semua hadis-hadisnya. Ini diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah dan jumlah hadisnya mencapai 30 dan mayoritasnya jihad, hadis-hadis yang jayid, yang bagus. Dan Ad-Darqutni meriwayatkan dengan sanatnya dari Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan bahwa aku memiliki 17 hadis tentang ru'yah yang semuanya sahih. Ya. Ini dari Fathul Bari jilid ke-13 atau juz ke-13 halaman 434. Taib, kita akan sebutkan beberapa adillah. Kita awali dengan dalil dari Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah taala, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Nadhirah di sini minan nadrah. Yang artinya adalah indah dan bagus. Wajah mereka indah dan bagus sebagai pengaruh dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga. Sehingga wajah-wajah pada hari itu nadirah, indah. Bagus dari seri-seri karena pengaruh dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah curahkan pada mereka di surga. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya nadhirah. Nadhirah dari an-nazar. Memandang sehingga maknanya adalah ar-ru'ya bil absar melihat dengan mata. Yubsirun yubsirun Allah wa yarawnahu fi jannatin na'im. Memandang dan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh kenikmatan. Ya. Dan terlebih nazirah di sini dinisbahkan kepada wajah. Sehingga wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Robnya wajah-wajah itu melihat. Ya. Sehingga melihat di sini dikaitkan, dinisbahkan kepada wajah yang mana wajah itu adalah tempat pandangan mata. Sehingga ayat ini benar-benar menunjukkan itu satu. Ya, bahwasanya apa? Pandangan di sini dinisbahkan dikaitkan dengan wajah yang mana wajah merupakan tempat pandangan mata Kemudian yang kedua, kata nazirah di sini dihubungkan pada objeknya, maf'ulnya dengan huruf ilah. Dengan huruf ilah yang menunjukkan bahwa nazar di sini adalah nazar dengan bil basar. Ya, nazar bil basar melihat dengan pandangan mata, bukan ru'yah dengan basirah, pandangan mata hati bukan, tapi dengan pandangan mata kepala. Karena apa? Nazara kalau dihubungkan kepada subjeknya, at afwan kepada objeknya dengan huruf ilah maka yang dimaksud adalah memandang dengan pandangan, melihat dengan pandangan mata. Berbeda dengan kalau misalnya dihubungkan dengan huruf fi, nazara fi yang bermakna tafakkur. Sehingga ini yang di, lah inilah yang bisa dikatakan apa? Melihat dengan basirah. Melihat dengan basirah. Adapun kalau nazara dihubungkan dengan ila, maka yang dimaksud adalah memandang dengan ainul basar, pandangan mata, bukan ainul basirah, pandangan mata hati, bukan. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, qauluhu ta'ala di surat Al-Mutaffifin innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan di atas dipan-dipannya mereka yang zurun memandang yakni memandang kepada Rabbnya ketika mereka di dalam surga di atas dipan-dipannya. Ya. Ini berbeda dengan orang-orang kufar. Kondisi orang-orang kufar itu adalah sebagaimana Allah terangkan masih di surat Al-Mutaffifin di ayat sebelum ini kalla innahum ar-rabbihim yauma mahjubun sekali-kali tidak sekali-kali tidak sungguh mereka pada hari itu dari Robnya lamah jubun benar-benar terhijabi, terhalangi. Ya. Para ulama berhujjah dengan ayat ini. Di antaranya Al-Imam Syafi'i ber, di antaranya Al-Imam syafii rahimahullahu taala berhujjah dengan ayat ini bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di surga kelak. Kenapa? karena di sini Allah menyebut orang-orang kafir terhijabi dari Allah, dari Rabbnya. Ini sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang kafir, yaitu terhalangi dari melihat Allah. Maka kalau seandainya orang-orang kaum mukminin juga tidak melihat Allah, maka apa bedanya antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir? Sementara orang-orang kafir dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala Salah satunya dengan Allah halangi dari melihatnya. Sehingga konsekuensinya adalah kaum mukminin melihat Allah taala. Karena memang melihat Allah itu adalah merupakan kenikmatan bahkan lebih besar nilainya lebih besar nilai kenikmatannya dibandingkan al jannah itu sendiri, surga itu sendiri. Nah, Kemudian di antara adillah pula adalah di surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini al husna mereka akan mendapatkan al husna yakni al jannah wa ziyadah dan ziyadah tambahannya apa tambahannya an nazar ila wajhillahil karim memandang kepada wajah Allah yang mulia. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Suhaib radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhala ahlul jannatal jannah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar maka ketika para penduduk surga sudah masuk surga, Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada mereka, "Maukah kalian apakah kalian mau dengan sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian?" Maka para penduduk surga itu pun menjawab, "Bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami?" Dan bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? dan menyelamatkan kami dari neraka artinya ini sudah nikmat yang sangat banyak sangat-sangat banyak sangat-sangat besar sangat-sangat agung dan mulia apa mereka heran apa ada tambahan lagi sudah apa ada nikmat lagi di selain di atas nikmat ini maka Allah pun mengatakan maka perawi mengatakan Nabi Mandi bersabda fayaksibul hijaba maka Allah pun menyingkap hijabnya fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim az <clears throat> fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa maka Allah pun menyingkap hijabnya maka penduduk surga pun tidaklah mereka diberi suatu kenikmatan yang lebih mereka cintai lebih mereka sukai dibandingkan memandang melihat kepada Rabbnya Azza wa Jalla sehingga kenikmatan melihat wajah Allah lebih besar dibandingkan kenikmatan surga. Kemudian thumma tala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna yakni surga wa ziyadah dan tambahan. Tambahan ditafsirkan apa? Melihat wajah Allah taala. Ini merupakan tafsir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kata waziyadah. Ya. Sehingga ini merupakan apa? Tafsir dari Nabi Alaihi Wasallam bukan mengada-ada, tapi merupakan tafsir yang datang dari Nabi Alaihi Wasallam. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Mungkin di sini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, menambah iman kita, menambah ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah akan membuahkan amal saleh.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.